Sekarang kita berada di pembahasan akhir-akhir daripada kitab yang sangat berfaedah dan juga mulia ini masih rangkaian daripada bab al-mufti wal mustafti wa taqlid Bab seputar mufti orang yang berikan fatwa, mustafti orang yang minta fatwa, taklid orang yang mengekor buta tanpa dalil. Qala al-muallifu rahimahullah yang sebelumnya sudah kami jelaskan bahwasannya yang namanya istihad. nam itu nanti orang bermustahid yaitu mencurahkan usaha kerasnya mengumpulkan berbagai macam dalil akhirnya mengeluarkan sebuah hukum itu nanti menghasilkan dua perkara. ima kebenaran mencocoki al-haq Ima adalah kekeliruan sehingga yang benar dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, lima rawau 'anil nabiy lima rawau 'anil nabiyil hadi fi dzaka min taqsimil istihadi. Sebagaimana yang telah mereka riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut tentang pembagian istihad Sudah kami sebutkan al istihad enam hasilnya itu terbagi menjadi dua. Imma hasilnya keliru, imma hasilnya benar. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Dua pahala, pahala kebenarannya mencocoki al-haq dan pahala usaha kerasnya mengumpulkan dalil akhirnya keliru juga di dalam mengeluarkan hukum. Kemudian satu pahala adalah pahala apa? istihadnya oleh karena itu yang keliru dan dia adu istihad dapat satu pahala. Karena pahala usaha keras tadi. Tapi ternyata keliru juga. Kemudian yang dua pahala tadi, pahala li isabatil haq mencocoki kebenaran dan pahala jerih payah upaya dia mengumpulkan semua dalil ternyata istihad untuk mengambil hukum keliru. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat allah asyik Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qaulu rahimahullah, lima rawau ai al-ulama sebagaimana yang para ulama telah meriwayatkan. Wa in syi'ta faqul. Nah, jika engkau mau engkau ucapkan rijalul hadis itu para perawi hadis. Wa in syi'ta faqul. Jika engkau mau engkau ucapkan aimatut takhrij wa aimatut ta'lif, yaitu para imam dalam mengenai takhrij itu mengeluarkan hadis dan juga dalam masalah apa para imam dalam masalah ta'lif itu mengarang kitab-kitab mereka al-muhim yang penting kata beliau annahu sabata 'anil nabiy sallallahu annahu qassamal mustahida ila qismain. Ini yang penting. Yang penting bahwasanya telah datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau membagi mustahid menjadi dua. Membagi mustahid menjadi dua. Mukhti'an wa musibin. Ada mustahid yang keliru, ada mustahid yang nah barakallahu fikum musib yaitu mencocoki kebenaran. Wa anna lil muslim ajrain, bahwasannya bagi orang yang mencocoki kebenaran mendapatkan dua pahala. Wa anna lil mukhti ajran wahidan dan bagi orang yang keliru maka mendapatkan apa satu satu pahala. Naam. Ayo. Kemudian waqalu rahimahullah al-hadi ai hidayatud dalalah sudah kita lewati. Al-hadi di sini bukan maknanya Rasulullah memberikan hidayah taufik tapi hidayah apa di sini? Ad-dalalah wal irsyad wal bayan. Itu ingat baik-baik. Jadi nanti kalau antum jumpai artikel atau tulisan, ini buktinya Rasulullah bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad awil bayan. Hidayah mengarahkan, membimbing, mengatur itu bisa. Tapi kalau hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang sering antum dengar dan kita sering melantunkannya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Adapun hidayah taufik hanya dengan Allah taala, yaitu firman Allah taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Laisa 'alaika hudahum Walakinallaha yahdi man yasha. Naam. Banyak dalilnya barakallahu fikum. Jadi al-hadi di sini eh, yaitu nabi yang bisa memberikan petunjuk, petunjuk apa? Ad-dalalah wal irsyad. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hadil khalqi yadulluhum 'alal haqq. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Nah barakallahu fikum memberikan petunjuk kepada makhluk, menunjukkan mereka nang kepada kebenaran. Lakin la yamliku an yuwaffiqahum lil haqq akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mampu, tidak memiliki untuk bisa memberikan taufik mereka kepada al-haq. Karena taufik di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang antum bayangkan, terkadang berdakwah berkali-kali dinasehati, diarahkan, tapi belum pula menerima nasihat. Paham ya? Antum dakwah di masyarakat orang awam itu dinasehati kadang ngeyel, bangkang, nolak. Itu kita hanya bisa menyampaikan hidayah apa? Dalalah, irsyad. Adapun untuk taufik itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan apa? Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu gak bisa menguasai hati mereka. Yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan saja. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala menyebutkan dengan semakna dalam syarah Al-Ushul usul bahwa saya terkadang dakwah itu nampak atau muncul ketika orang yang berdakwah itu meninggal dunia. Paham ya? Jadi ketika dia itu masih hidup, terkadang kelihatannya sedikit, nggak ada yang ikut. Tapi setelah si pendakwah ini meninggal, barulah muncul orang sadar. Seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi banyaknya atau sedikitnya pengikut itu bukan jadikan patokan dakwah itu berkembang atau tidak. Paham ya? Dakwah berkembang atau tidak itu manakala ada orang yang semula buta terhadap al-haq menjadi apa? Bisa, menampak dan bisa mengetahui al-haq. Itu dikatakan dakwah itu berkembang. Kalau cuma banyak-banyakan, orang-orang ahli dakwah dalal banyak mereka pengikutnya. Karena hampir semua perkara mereka mudahkan. Ini bagaimana hukumnya? Boleh. Yang ini bagaimana? La ba'sa. Yang ini bagaimana? Enggak masalah. Paham ya? Banyak perkara yang diperbolehkan padahal berseberangan dengan syariat. Pengikutnya banyak. Tapi ingat ya, patokan untuk masalah Nah barakallahu fikum al-haq bukan banyaknya peserta, bukan pula banyak pengikut. Naam, kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa innamal ladzi yamliku an yuwafiq an yuwafiq lil haqqi huwa rabbul haqqi azza wa jal dan hanya saja akan tetapi yang mampu untuk memberikan taufik kepada kebenaran hanya Rabbul Haqqi Azza wa Jal. Rabb yang memiliki al-haq itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihi azimmatul umur wa yadihi al-hidayah wat taufik yang berada di tangannya semua perkara. Semua perkara dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang berada di tangannya hidayah taufik. Maaf insyaallah ya. Bayangkan nanti akan disebutkan kisahnya bagaimana Rasulullah berupaya untuk menyambungkan dan mendapatkan hidayah. Dalam artian apa? Memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Eh, Abu Talib ingat-ingat siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib. Abdul Manaf. Jangan sampai lupa. Abdul Muthalib baru. Ada Abdul Muthalib, ada Abu Talib. Ingat-ingat ya. Abu Talib Abdul Manaf, Abdul Muthalib, Syaibatul Hamdi. Mafhum salah ya. Nah, bayangkan Rasulullah sudah mendekat itu ketika sudah detik-detik akhir dalam artian ditalkin. Tapi enggak mau juga karena kita taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Butuh kesabaran. Kita lihat berikutnya. Walihada kam harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an yahtadiya ammuhu Abu Talib. Oleh karena ini betapa banyak atau betapa besar semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah menyampaikan hidayah kepada pamannya ha? untuk mendapatkan pamannya itu mendapatkan hidayah Abu Talib tersebut walakin lam yuwaffaq Abu Talib lil ihtida ila akhir nafsin min anfasih akan tetapi Abu Talib tidak diberikan taufik untuk mendapatkan hidayah sampai akhir nafas yang dihembuskan. Bayangkan itu. Di antaranya takdir Allah, di antaranya pula teman duduk yang jelek. Teman duduk yang jelek itu pengaruhnya bukan main antum nasihati berkali-kali kalau teman duduknya jelek itu susah untuk dia berubah. Paham ya? Tapi kalau teman duduknya baik, dia berupaya untuk mencari teman duduk yang baik, yang bisa mengingatkan kalau dia keliru, itu insya Allah orang itu akan mudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau setiap hari kita nasihati, nasihati, nasihati, tapi teman duduknya orang jahat, orang jelek misalkan, susah untuk berubah. Nah, barakallahu fikum, misalkan teman duduknya eh, tukang begal, tukang perampok, eh, pemabuk, pemabuk atau istilahnya penjudi atau semisalnya, dinasihati pun dia mungkin jawab iya tapi untuk mengubah susah. Tahu ya? Nah, Abu Talib ini bayangkan, di akhir hayatnya sudah ditalkin oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tetap tidak mau mengucapkannya. Pertama karena belum dapat hidayah, enggak diberikan hidayah taufik. Yang kedua teman duduk yang jelek tadi itu. Siapa dan siapa? Dan Awah dan eh? Abdullah bin Abi Umayyah, dua itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan keliru. nah barakallahu fiikum. Kita lihat. Walakin lam yuwaffaq Abu Talib lil ihtida' ila akhir nafsin min anfasih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ila tauhid. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu na'am barakallahu fiikum mengajak dia, menyuruh dia untuk pada untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadima Rasul sallallahu alaihi Wasallam wa hazin dan Rasulullah pun menyesal serta bersedih tentang kejadian tersebut. Walakinnal amra biyadillah, tapi semua perkara di tangan Allah taala. Apa yang kita sedihkan sekarang misalkan antum mendakwai berkali-kali di masyarakat misalkan kok mereka belum nerima, justru kita dicaci maki, dibilang kambing atau bahasa Jawanya pedus, paham ya karena jenggotnya panjang gitu ya Allah musta'an, yang perempuan bercadar dibilang ninja, burung gagak, burung kakak tua, paham ya? Macam-macam yang namanya orang aja. Orang aja barakallahu fikum, itu kalau antum enggak sabar, Allah musta'an, sabar. Hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Bayangkan ini Rasulullah ini ya. Rasulullah sallallahu Nah barakallahu fikum karena cintanya dengan paman beliau Abu Talib yang bisa dikatakan merawat dan mengasuh beliau sejak kecil Nah, barakallahu fikum ketika beliau usianya sekitar 12 tahun saat itu hingga beliau dagang ke Syam Abu Talib diajak Rasulullah. Nah, bayangkan. Tapi Rasulullah SAW hanya bisa mengarahkan dan membimbing, mengajak kepada jalan yang benar. Adapun untuk mendapatkan taufik di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dakwah itu enggak boleh maksa. Enggak perlu kita maksa kehendak orang lain. Dinasihati sampaikan yang hak seperti ini, yang benar seperti ini, yang ini batil. Itu ya tugas kita. Adapun maksa harus diikuti itu enggak bisa, Enggak bisa. Nah, tapi nggak boleh berhenti, terus berdakwah. Bukan berarti kalau nggak boleh maksa kemudian berdakwah sekali tak tidak, berdakwah terus sampai Allah telah bukakan pintu-pintu hidayah untuk orang tersebut. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi seperti itu memang harus bersabar dalam berdakwah, menyampaikan al-haq, menyampaikan al-khair, seperti itu. Kita lihat. Walakinnal amra biyadillah fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwal hadi ila tariqis shawab, lal hadi tariqis shawab. Nah, la hadi tariqis shawab. Perhatikan ini. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Naam barakallahu fikum orang yang yang mengarahkan, membimbing kepada jalan kebenaran, bukan semata-mata apa yang memberikan petunjuk langsung kepada jalan kebenaran. Karena yang memberikan petunjuk langsung kepada jalan kebenaran taufik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya mengarahkan. Mengarahkan ini loh jalan kebenaran itu loh. Inilah yang benar, inilah yang hak. Kita semuanya gitu kan? Adapun langsung menunjukkan kepada al-haq itu Allah taala. Apa maksudnya ya? Naam. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa Inna latahdi ila siratim mustaqim. Diingat baik-baik ini jangan terlupakan, jangan gagal faham. Ayat yang pendek ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah yang disebutkan di sini hidayah yang Rasulullah tetapkan ini adalah hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad awil bayan. Mahum insyaallah. Nah berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah wa tamma natmu hadhihi al-muqaddimah abyatuha fil 'abdi durrun muhkamah. Ini berkaitan masalah penutupan daripada kitab yang sangat mulia ini. Wala alam sudah berapa bulan kita baca ini yang jelas alhamdulillah selesai kita gitu aja. Nah barakallahu fikum sebelum antum datang sudah kita baca dulu ya. Nah la ba'as khair insyaallah semuanya sudah tercatat dan juga terekam semuanya biidznillah walhamdulillah yang jelas kita baca dulu. Nah, kita lihat kata beliau dan sempurnalah pantun mukadimah ini. Nah, yang mana pantun-pantunnya kalau dihitung, kalau dihitung-hitung barakallahu fikum itu bisa dikatakan apa? banyak dan juga mulia. Nah, karena apa? Karena eh, intinya apa intinya kurang lebihnya disebutkan eh, kurang lebihnya jumlahnya sekitar 204 ya nanti kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qalu rahimahullah al muqaddimah ya'ni annaha ka nama annaha ka taqdim apa itu? Eh, annaha ka taqdimati lima katabahu Imamul Haramain min waraqat ini. Seakan-akan pantun ini seperti muqaddimah mukaddimah pembukaannya untuk apa? Untuk kitab yang ditulis oleh Imamul Haramain al juwayni Jadi ingat-ingat ya, kitab ini bukan Nah kitabnya Al-Imam Juwaini. Ini pantun warokatnya. Nah warokatnya ini, warokatnya, kitab Al-Warokat, itu karyanya Al-Imam Imamul Haramain. al Haramain itu Imam Al-Juwaini. Nah kalau tidak salah namanya Abdul Malik bin Yusuf ya. Al-Imam Al-Juwaini, al Haramain. Nah, dijadikanlah pantun ini sebagai mukaddimahnya. Pantun warokat ini. Paham ya? Jadi setelah ini nanti kalau mempelajari, mempelajari kitab warokat. Paham ya? Karyanya Al-Imam Al-Juwaini, nah disarah oleh beberapa Nah, para ulama kemudian diberikan catatan kaki yang bagus oleh Syekh Muhammad Salah Sa'imin Cetakan Saudi bagus sekali tebalnya segini, barakallahu fiikum harganya berapa Allah alam. Yang jelas bagus sekali kitabnya. Bagus sekali nanti kapan-kapan ada kesempatan kita akhirkan bacaan yang terakhir nanti. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat Wa rahimahullah abiyatuha fil adi durrun muhkamah, yakni idza aratta an ta'rifa kam adadu abiyatihah fa inha durrun faqat. Kita lihat apa makna durun sini. Maksudnya jika kamu mau tahu berapa sih jumlah pantun ini? Pantun yang kita batin jumlahnya berapa? Fa durun durrun maka sungguhnya dia durun saja. Nah, durun itu apa kita lihat? Wa muhkamah takmilun penyempurna. Wa durun fil abjadiyah ar-ra. Nah, ra itu dalam dalam apa? Dalam urutan abjad itu ra itu mi'atain. Ra itu 200. Paham ya? Wa dal arba'atun. 4. Berarti 204. Durun berarti 204 maknanya. Maksudnya ya, enam dalam atau dalam urutan abjad abjadiyah seperti itu. Idan adadu abiyatiha mi'atan wa arba'atun. 104. Eh, paham ya? Berarti jumlahnya adalah 104. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Eh? 204 awan, 204. Jumlahnya 204. masya insyaallah ya. Nah. Eh? Ya kurang lebihnya, kurang lebihnya 204, kurang lebihnya. Nah, itu kan sama penutupannya mungkin ya. Kalau kita Nah, barakallahu fikum. Ya ini kurang lebihnya aja, kurang lebihnya aja. Kurang lebihnya 204. Kita lihat, wal huruf al-abjadiyah ya abjad hawaz hutti kalaman sa'fas qarashat sakhat apa itu? Hah? Tadal. Ya Allah musta'an. Ini yang anak juga enggak hafal ini yang jelas. Nah, barakallahu fikum itu huruf-huruf abjadiyah seperti itu. Naam barakallahu fikum Allah musta'an. Hadhihi al-huruf al-abjadiyah. Inilah huruf abjadiyah. Awalu harfin minha an wahidin. Jadi huruf yang pertama itu naam ungkapan tentang satu. Tsumma tsani an itsnain. Yang kedua ungkapan tentang dua. Nah, wa tsalits an tsalatsa wa rabi' an arba'ah. Intinya ungkapan yang eh, huruf berikutnya berikutnya diurutkan. Satu, dua, tiga, empat itu. Ila antasila ilal asyarah sampai pada sepuluh. Tsumma yakun kullu harfin bi asyarah. Kemudian setelah sepuluh Nah, masing-masing huruf itu dengan Nah barakallahu fikum sepuluh lagi ila antasila ila mi'ah sampai 100. Suma yakunu kullu harfin bi mi'ah. Kemudian setelah itu masing-masing hurufnya itu lagi nah barakallahu fikum ratusan. Hingga ila antas ila al-alf sampai seribu wa yantahi sampai selesai. Fa'abjad abjad kullu harfin minha an wahidin. falhamzah bi wahidin wal ba' bi isnain wal jim bi Itu ungkapan aja itu ya. Hilal hamzah satu, ba dua, jim tiga, dal empat itu. Wahawaz alha al bi khamsah. Haknya itu lima. Antum ngapal ini kalau enggak teliti juga pusing, paham ya? Hawaz ini haknya lima. Wal waw bi sittah, enam. Wa zai bi sab'ah, zai ini tujuh. Nah, kemudian wa hutti al-ha bi thamaniyah, wa ta bi tis'ah, wal ya bi asyarah. Summa nabda'u kullu harfin bi asyarah. Kalaman Al-Kahfi Isrin. Al-Kahfi itu bi Isrin. Wal-Lam Salatin. Wal-Mim bi Arba'in. Wal-Nun bi Khamsin. Ini kita sedang gunakannya ya. Kemudian Sa'fas. Sa'fas. Sa'fas. As-Sin bi Sittin. Wal-Ain bi Sab'in. Wal-Fa' bi Samanin. Was-Sad bi Tis'in. Qarashat Al-Kahfi Mi'ah. Suma nabda' kullu harfin bi Mi'ah. Setelah itu, setelah selesai kaf itu, mulai huruf setelahnya, itu dihitung mulai dari seratus. Tsumma nabda kullu harfin mi'ah. Fatakun ra mi'atain. Berarti qaf tadi kan 100, ra-nya 200, shin-nya 300, ta-nya 400 itu seakan kan gitu. Fatakun ra bi mi'atain wa shin bi 300 wa ta bi 400. Nah, kemudian berikutnya nah barakallahu fikum apa itu? Sakhat itu ya. Sakhat as-sa bi 500 wal kha bi 600 wa dhal bi 700. Kemudian apa itu? Dadah Allah Ustaz. Ad-dhab bi 800, 800. ad bi 900, al khail bi 1000. Naam. Idan binaan ala ma taqaddam takunu durrun eh, durrun berarti dalnya tadi berapa dalnya tadi berarti durrun eh dalnya 4 ya roknya 200 200 kan berarti 204 itu ya nah barakallahu fikum takunu durrun bi mi'atain wa arba'ah wa arba'ah li'anna ra bima'atain wa dal di arba. Ini istilah Arab seperti itu namanya istilah abjadiyah ya. Allah musta'an la bahas. Naam, kita pun paham masalah ini ataukah tidak itu enggak terlalu penting masalah ini ya. Enggak terlalu penting yang jelas yang penting bagaimana paham ataukah tidak pembahasan kita dari awal sampai akhir ini. Nah, barakallahu fikum karena ini cuma tambahan aja. Paham ini alhamdulillah, enggak paham pun enggak masalah gitu istilahnya. Naam. Qala rahimahullah berkata al-Imam Al-Amriti rahimahullah fi ami ta'in thumma dha'in thumma fa as-sa thumma fa tsani rabi'i syahrin wad'il mustafa ini mengenai tanggalnya kita lihat ayat tamma nadmu hadil muqaddimah fi ami ta'in thumma dha'in thumma fa kita apa? kita lihat ini ini pakai huruf pakai istilah abjad tadi Atau hitung sendiri kita lihat hitungannya juga ada di sini yang jelas pantun ini selesai kapan selesai pada tahun tahun ta kemudian dha kemudian fa. Maksudnya ta itu tis'atin 9, dha itu sembilan 900, fa itu samaniyah 8. Berarti berapa? Berarti berapa? Fa yakunu qad nadhamaha fi 'am tis'atin wa samanin wa tis'iyah. Berarti ini sudah selesai pantunnya ini barakallahu fikum pada tahun sembilan, ya kan? Itu enggak? Nah, 989. Wa Syekhuna rahimahullah lama umira hadzal jami' qal dan Syekh rahimahullah Syekhuna ini maksudnya sebutkan bahwa ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasr al sadi karena Syekh Musaimin muridnya. Paham ya? Syekh Muhammad bin Shalih al ini muridnya. Nah, barakallahu fikum eh, eh, Syekh Abdurrahman Rahman sadi rahimahullah yang antum sudah ketahui ma'ruf yang kitabnya dipelajari tafsir itu ya, tafsir Sa'di kemudian juga Qawaidul fikihnya Sa'di ma'ruf. Nah, beliau ini muridnya. Syekh Muhammad alaihi wasallam muridnya. Kemudian apa? Wa Syekhuna rahimahullah lamma umira hadzal jami' dan Syekh rahimahullah ketika memakmurkan Na'am barakallahu fikum jami' masjid ini maksudnya ketika itu karena beliau kan apa istilahnya? Ana barakallahu fikum jami' ini maksudnya mengumpulkan ini. Nah, maksudnya itu memberikan sanjungan lah. Na'am barakallahu fikum terhadap yang e, mengumpulkan ini yaitu Al Imam Al-Amriti taala Jubbirni dhawa'til wa'til muna min mansyariku fi dhalbana tarikhahu hina intaha qaulul munib qaulul munib ighfir lana. Nah, ini sekedar menyebutkan apa istilahnya itu mendoakan. Wa syahru fi syawal ya rabbi taqabbal sa'yana. Nah, ini sekedar menyebutkan bahwasanya semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan berikan karunia orang yang Nah barakallahu fikum ikut bekerja sama dan juga berserikat di dalam masalah membangun susunan pantun ini. Nah barakallahu fikum kemudian juga nah sampai akhirnya dan selesai. Nah barakallahu fikum pantun ini dan disebutkan situ bahwasanya pada bulan apa itu? Bulan Syawal ya. Kemudian minta doa kepada Allah Taala agar dikabulkan usahanya. Wa qala rahimahullah, Sani rabi'us syahrin ثاني ربيع syahri wad'il Mustafa ay fil yaum tsani min syahri Rabiul Awal. Hari kedua pada bulan Rabiul Awal. Tsumma qala rahimahullah, falhamdulillahi ala itmami, tsumma salatullahi ma salami ala nabi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa kulli mu'minin bihi. Ini terakhir barakallahu fikum beliau sebutkan walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kitab ini. Insyaallah taala berikutnya nanti hari Senin kita akan memasuki kitab yang baru. Sebuah kesimpulan yang sangat ringkas dan juga indah serta mudah dipahami insyaallah bagi yang faham. Nah, barakallahu fiikum itu kitab karangannya Al-Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah taala mengenai risalah latifah di usul fiqh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum risalah yang sangat ringkas dan juga lembut mengenai usul fikih Intinya kesimpulan semua masalah usul fikih di situ, hanya saja beliau nyebutkan ringkas gitu loh. Pembahasannya, penjabarannya nanti kita jabarkan sesuai dengan kemampuan yang Allah taala berikan kepada kita semuanya insyaallah taala.